Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani al shafii rahimahullah ta'ala وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم demikian hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh mengutip dari riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam sahihnya Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang sahih dari Quraib Maula Ibn Abbas dari Abdullah bin Abbas Abu Abbas radhiyallahu taala anhumah أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu rakban rakbun ar-rakbu itu jamak dari rakib rakibun jamaknya rakbun dan juga dijamak rukban. Dan yang dimaksud di sini adalah sekelompok orang yang berkendaraan. Sekelompok orang yang berkendaraan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sekelompok orang ini yang berkendaraan ini birrauha di daerah yang disebut ar rawha ar rawha adalah nama sebuah kampung tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah. Dan dia lebih dekat dari kota Madinah. Sekitar 30 mil atau 40 mil dari kota المدينة النبوية Ini Rauha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui mereka di daerah Ar-Rauha tersebut. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Kejadian ini terjadi pada peristiwa Hajjatul Wada' haji yang merupakan haji yang terakhir yang ditunaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra dari hadis Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma disebutkan bahwa peristiwa ini terjadi fi hajjatihi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah haji yakni hajjatul wada' faqala maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui mereka sekelompok orang yang berkendaraan ini maka beliau bertanya manil kaum siapakah al kaum ini yakni kalian wahai kaum sekelompok orang qalu mereka menjawab al muslimun kami adalah orang-orang muslim dan nampak dari pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mempertanyakan tentang agamanya, keyakinannya. Dan itu difahami oleh sekelompok orang ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan mempertanyakan tentang dari wilayah mana mereka. Kalau seandainya pertanyaan itu tentang dari kabilah mana mereka? Tentu jawabannya bukan al-muslimun. Tentu jawabannya mereka akan menyebutkan dari mana asal mereka. Apakah dari Banu Tamim atau yang lainnya. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, manil kaum, siapakah kaum ini? Mereka memahami bahwa yang diinginkan dari pertanyaan tersebut adalah keyakinannya untuk menghilangkan keraguan apakah sekelompok orang ini adalah bagian dari musuh apabila mereka dari kalangan orang-orang musyrikin atau mereka bagian dari saudara ketika mereka bagian dari muslimin dan mereka pun menjawab bahwa kami adalah orang-orang muslim. Qalu al-muslimun. Mereka menjawab, kami adalah muslimin. Faqalu man anta? Lalu mereka balik bertanya. Mereka balik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya mereka belum mengenal bagaimana sosok Rasulullah alaihi salatu wasallam. Padahal mereka telah masuk ke dalam al-Islam. Namun mungkin dalam pertemuan tersebut ini adalah pertemuan pertama kali mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab Rasulullah bahwa aku adalah Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menjawab bahwa beliau adalah Rasulullah dan mereka pun mengetahui bahwa beliau adalah Rasulullah maka ada seorang wanita yang kemudian mengangkat anaknya farafa'at ilaihim ra'atun maka ada seorang wanita mengangkat untuk diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabi seorang anak kecil as-sabi dalam bahasa Arab yang dimaksud adalah anak kecil disebutkan dalam uh, al-qamus bahwa as-sabi adalah anak yang belum disapih. Belum dipisah dari ibunya. Dari menyusui. Malam yustam ba'du. Demikian pula yang disebutkan dalam Tajul Arus. Bahawa yang dimaksud as-sabi yulad ilal fitam dari semenjak awal dilahirkan sampai dia disapih. Maka itu adalah masa-masa disebut sebagai sabi. As-Suyuti rahimahullah taala beliau menukil dari sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa ketika anak tersebut masih dalam kandungan ibunya maka ia disebut janin ia disebut janin ketika dilahirkan selama dia menyusui maka dia disebut sobi dan apabila dia telah disapih selesai masa penyusuan kurang lebih dua tahun maka dia disebut gulam gulam sampai berusia tujuh tahun dia disebut gulam mungkin kita pernah mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihissalam seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibn Abbas ya gulam wahai gulam yakni usia setelah dia disapi hingga tujuh tahun ini yang dinukil dari para ahli bahasa meskipun ada sebagian para ulama juga kadang-kadang mengitlakkan penyebutan sabi untuk anak kecil secara umum yang belum balik yang belum berusia balik. Ada yang membedakan as-sabi itu terbagi menjadi dua, ada yang mumayyiz, ada yang belum mumayyiz. Ini disebutkan oleh sebagian para ulama. Namun yang dinukil dari ahli bahasa sebagaimana kita sebutkan penyebutan sabi apabila anak tersebut masih dalam masa penyusuan. Berarti dalam hadis ini menunjukkan anak ini anak yang masih menyusui, anak kecil. Sampai dia mengangkat anak tersebut. Dan wanita ini membawanya selama menunaikan ibadah haji. Yang mengangkat anak tersebut di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dia telah mengetahui bahwa di hadapan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan untuk bertanya kepada ahli ilmu. Kesempatan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka wanita ini mengatakan ali hadza hajjun. Apakah anak ini diperbolehkan menunaikan ibadah haji maksudnya Apakah anak yang kecil ini ketika diikutkan dalam manasik haji ia pun mendapatkan ganjaran pahala al-ajr al-thawab dari Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am iya bahwa anak tersebut apabila diikutkan dalam menunaikan manasik haji ia mendapatkan pahala. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menambah jawaban dari pertanyaan wanita ini yang sebenarnya ini bukan termasuk yang ditanyakan oleh wanita tersebut. Akan tapi Rasulullah alaihi wasallam menambah jawaban untuk semakin memperjelas apabila hal itu penting untuk diterangkan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Na'am walaki ajrun." Iya. Sah haji dari anak kecil ini dan bagimu wahai engkau seorang wanita, seorang ibu mendapatkan ajar. Mendapatkan pahala. Ketika engkau membawa anak tersebut. Kata An-Nawawi rahimahullah taala, "Walaki ajrun" Engkau pun mendapatkan pahala karena engkau yang menggendongnya, engkau yang membawanya. Dan engkau yang uh, menjauhkan dia dari hal-hal yang terlarang dalam ihram engkau yang membimbingnya, engkau yang mengajarkannya. Sehingga engkau pun mendapatkan pahala. Dan disebutkan oleh Al-Qari menjelaskan makna walaki ajrun dan engkau mendapatkan pahala yang dimaksud di sini adalah ketika engkau mengajarkan kepadanya manasik haji yang demikian apabila dia anak tersebut mumayyiz. Artinya sudah bisa memahami apa yang diajarkan kepadanya. Kalau dia mumayyiz. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa uh, sebagian para ulama menyebutkan as-sabi itu secara umum, anak kecil. Ada anak kecil yang mumayyiz. Maksudnya anak yang ketika kita menjelaskan kepadanya tentang hukum-hukum agama dia faham. Anak usia 7 tahun misalnya atau 8 tahun ketika diterangkan kamu begini, kamu begini, kamu begini, dia faham. Nah, atau jika dia belum memahami, dia belum memayiz maka engkau tetap mendapatkan pahala ketika engkau membawanya. Membawanya ketika tawaf, membawanya ketika melakukan sa'i antara Safa dan Marwah atau dalam keadaan yang lainnya selama manasik haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang penting untuk kita petik dari riwayat ini. Yang pertama bahwa hadis ini merupakan hujjah bagi jumhur ulama dan ini merupakan madhab al-imam syafi'i al-imam malik al-imam ahmad yang mereka mengatakan bahwa haji anak kecil hukumnya sah. Haji anak kecil hukumnya sah. Dan dia mendapatkan pahala dari apa yang diamalkan dari manasik haji tersebut. Meskipun apa yang dilakukan oleh anak kecil yang belum balik tidak menggugurkan kewajiban dia dari menunaikan ibadah haji yang merupakan bagian rukun Islam ketika dia telah mencapai usia balik. Maksudnya ketika ada orang tua dia membawa anaknya berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Anak usia lima tahun misalnya atau anak usia 10 tahun belum balik. Apakah hajinya sah? Iya, hajinya sah. Hajinya sah. Namun ketika anak ini mencapai usia balik, misalnya di usia 15 tahun baru dia balik, maka apa yang dia lakukan dari haji ketika masih kecil, belum mencapai usia balik, tidak menggugurkan kewajiban dia untuk menunaikan ibadah haji ketika telah balik. Karena haji yang dilakukan ketika masih kecil itu haji sunnah, tatawwu. Bukan haji yang menggugurkan salah satu dari rukun Islam yang wajib dia tegakkan. Sehingga ketika dia mencapai usia balik, dia punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, wajib hukumnya. Bagi anak tersebut yang telah mencapai usia balik untuk menunaikan ibadah haji yang kedua. Karena yang pertama itu statusnya sunnah. Adapun setelah dia mencapai usia balik, maka dia wajib untuk menjalankan salah satu rukun Islam apabila dia mampu berjalan ke sana. Dari sisi materi dia punya, demikian pula dari kemampuan fisik. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang disahihkan Al-Albani rahimahullah taala diriwayatkan oleh Al-Baihaqi demikian pula At-Tahawi dari hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa saja anak kecil yang telah berhaji. Lalu kemudian setelah itu dia mencapai usia balik. Maka wajib baginya untuk menunaikan haji yang kedua. Karena haji yang pertama statusnya sunnah. Dan siapa saja dari budak yang telah menunaikan ibadah haji. Lalu ia dibebaskan dari perbudakan maka wajib baginya menunaikan haji yang kedua. Hadis ini hadis yang sahih. Dan ini menjadi hujjah bagi jumhur ulama bahwa haji seorang anak kecil meskipun sah haji yang dia lakukan dan dia mendapatkan pahala namun tidak mencukupi untuk menggantikan posisi haji Islam. Sehingga ketika dia mencapai usia balik, dia harus mengulangi kembali haji yang telah dia lakukan. Abu Hanifah rahimahullah taala menyelisihi pendapat jumhur dalam hal ini. Beliau mengatakan bahwa haji seorang anak kecil yang belum mencapai usia balik hukumnya tidak sah hukumnya tidak sah lalu bagaimana dengan hadis ini hadis ini dengan jelas ketika wanita ini bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ali hadza apakah anak kecil ini sah hajinya, dia mendapatkan pahala dengan haji tersebut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, naam, iya, bahkan engkau pun mendapatkan pahala. Dijawab oleh para pengikut madhab Al-Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang anak ketika menunaikan haji itu hanya sekedar tamrinan ala ta'ah. Melatih seorang anak untuk terbiasa mengerjakan ketaatan. Ya, jadi sekedar melatih saja. Bukan karena ibadah haji yang dia lakukan sah. Tapi hanya sekedar untuk melatih. Seperti seorang anak dilatih sholat, dilatih berpuasa. Sholat dan yang tidak sah, kata mereka. Namun dianjurkan sebagai latihan. Namun hadis ini membantah mereka dengan jelas kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan naam. Maka ini tidak ada syubhat di sini. Jelas sekali jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan naam bahwa haji anak tersebut sah dan dia mendapatkan pahala dan engkau yang membawa anak tersebut, yang membimbing anak itu, atau yang menggendongnya ketika tawaf dan yang lainnya, atau yang engkau mewakili dalam sebagian amalan haji, engkau pun mendapatkan pahala. Al-Qadhi rahimahullah taala beliau mengatakan la khilafa bainal ulama fi jawazil hajji bisibyan wa innama mana'ahu ta'ifatun min ahli bid'ah wa la yultafatu ila qawlihim bal huwa mardudun bi fi'lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi wa ijma'il ummah Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang bolehnya haji bagi anak kecil tentang bolehnya haji. Adapun tentang bolehnya haji sepakat para ulama, tidak ada khilaf. Ya. Yang terjadi perbedaan pendapat hanya dalam hal apakah hajinya sah, ya. apakah anak tersebut mendapatkan pahala. Nah, ini letak perselisihan. Adapun boleh, boleh. Sepakat para ulama. Yang melarang seorang anak kecil menunaikan ibadah haji ada sekelompok orang tapi itu dari kalangan ahlul bid'ah dari kalangan ahlul bid'ah kata beliau dan tidak ditoleh apa yang mereka ucapkan Tidak perlu di diperhatikan ucapan mereka ahlul bid'ah bahkan ucapan mereka terbantahkan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi alaihi wasallam Beliau juga melihat anak kecil berhaji. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya beliau menyebutkan bab hajjus sibyan, hajinya anak-anak. Lalu beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas. Beliau mengatakan hujjabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu sab'i sinin bahwa aku dibawa berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu aku berusia tujuh tahun masih kecil jadi telah dilakukan hal ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pengingkaran dari Rasulullah bahkan yang ada sebaliknya menetapkan sahnya demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat dan bahkan ijma'ul ummah. Umat sepakat tentang bolehnya haji bagi anak kecil. Wa innama khilafu Abi Hanifah fi annahu hal yan'aqidu hajjuhu wa tajri alaihi ahkamul hajj wa tajibu fihi al-fidyah wa damul jubran wa sairu ahkamil baligh. Namun yang menjadi tak perselisihannya antara madhab jumhur ulama dengan pendapat Abu Hanifah tentang apakah haji yang dilakukan seorang anak kecil itu sah apakah berlaku bagi anak kecil hukum-hukum haji yang lainnya seperti wajib bagi dia membayar fidyah ketika melanggar misalnya wajib baginya membayar dam ketika melakukan pelanggaran dam al-jubran Demikian pula hukum-hukum yang lain yang hukum-hukum ini diterapkan kepada orang yang telah mencapai usia balik. Apakah juga kepada anak berlaku hal tersebut? Abu Hanifah mengatakan tidak berlaku. Ya. Tidak berlaku. Dan beliau mengatakan bahwa anak tersebut menunaikan ibadah haji hanya dalam bentuk melatih anak itu untuk melakukan ibadah. Adapun jumhur ulama mayoritas para ulama mereka mengatakan berlaku pada anak tersebut hukum-hukum haji. Dan haji anak tersebut sah. Sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Apakah anak ini sah untuk melakukan ibadah haji?" Kata beliau, "Na'am." Iya, berarti sah hajinya. Namun para ulama sepakat bahwa apabila seorang anak kecil menunaikan ibadah haji di masa kecilnya belum mencapai usia balik maka apabila dia telah mencapai usia balik wajib baginya untuk menunaikan kewajiban haji yang merupakan bagian dari rukun al-Islam. Sepakat para ulama. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang sahih dari pendapat para ulama yaitu pendapat jumhur bahwa haji seorang anak yang belum mencapai usia balik yang belum mencapai usia balik hukum hajinya sah hukum hajinya sah. Dan dia mendapatkan pahala. Ada penjelasan yang bagus sekali yang disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Al-Muhalla menjelaskan tentang seputar hukum-hukum haji bagi anak kecil. Kata beliau, wa nastahibbul hajja bis sabi wa in kana saghiran kami menganggap disukainya haji untuk anak kecil meskipun dia kecil sekali meskipun dia kecil sekali anak 6 bulan misalnya di bawah ya, kalau mampu ya 6 bulan di bawah satu tahun di bawah, dua tahun di bawah. Untuk menaikkan ibadah haji. Atau anak yang sudah dewasa, tapi masih anak-anak. Walahu hajjun wa ajrun. Maka sah hajinya dan dia mendapatkan pahala. Wa tatawwu' dan itu hukumnya sunnah nafilah tatawwu' Walilladhi yahujju bihi ajrun. Dan bagi yang membawa dia bersamanya ketika haji juga mendapatkan pahala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita tersebut, "Walaki ajrun." Wa yajtanibu ma yajtanibul muhrim. Maka anak tersebut menjauhi apa yang dijauhi oleh seorang yang berihram. Jadi dijauhkan pula anak tersebut dari hal-hal yang terlarang dalam ihram. Jangan dipakaikan kopiah, tidak memakai uh, gamis atau pakaian yang membentuk tubuhnya. Ya, jadi juga dipakaikan pakaian ihram seperti orang dewasa. Dan dijauhkan dari hal-hal yang terlarang. Ya, jangan sampai ada yang uh, dia mengambil rambutnya atau dia memakai wangi-wangian apa saja yang terlarang bagi seorang yang balik maka dijauhkan pula anak tersebut dari larangan-larangan tersebut wala syai'a alaihi in waqa'a min dzalika ma la yahillu lah namun kalau ternyata dia terjatuh ke dalam perkara yang terlarang, maka tidak ada kewajiban apapun baginya. Tidak ada kewajiban apapun baginya. Nah, dia tidak harus membayar dam. Ini anak kecil. Wa yutafu bihi. Wa yutafu bihi. Dan dia diajak tawaf bersama. Tetap tawaf. Wa yurwa wa yurma anhul jimar illam yutiq dhalik dan digantikan untuk melontar jamrah apabila anak tersebut tidak mampu melakukan itu wa yujzi at-ta'if bihi tawafuhu dzalika an nafsih dan sah bagi orang yang tawaf membawa anak tersebut sah tawaf yang dia lakukan sah tawaf yang dia lakukan jadi ketika dia tawaf, lalu dia menggendong anaknya, selama dia tawaf, sah tawafnya untuk dirinya. Dan sah pula tawaf yang dilakukan oleh anak kecil tersebut. Ketika dia tawaf, dibawa oleh orang tuanya. Lalu kemudian Hazm menyebutkan hadis ini yang menjadi pembahasan kita. Lalu beliau mengatakan wal hajju amalun hasan. Haji itu amalan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala." Sesungguhnya kami tidak akan menyanyiakan pahala orang yang telah berbuat amalan kebaikan. Haji bagian dari amalan kebaikan. Maka tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'in qila. Kalau misalnya ada yang mengatakan la niyata sabi anak kecil kan tidak bisa berniat. Dia hanya dibawa-bawa begitu aja. Ya, anak kecil yang yang belum mumayyiz. Anak usia setahun, anak dua tahun misalnya. yang tidak bisa berniat. Dia hanya dibawa aja sama orang tuanya. Ini bagaimana? Kata beliau, iya memang betul. Memang demikian. Anak kecil tidak bisa berniat. Wala talzamuhu. Namun tidak ada kewajiban bagi anak tersebut untuk berniat. Innama talzamun niyatu al al-ma'mur al-mukallafah. Namun yang berkewajiban untuk berniat adalah yang membawanya Seorang mukallaf yang telah mencapai usia balik karena dia yang diperintahkan. Mukallaf yang telah mencapai usia balik. Itu yang diperintahkan untuk berniat. Anak kecil tidak ada kewajiban. Wasabiyu laisa mukhataban wala mukallafan wala ma'muran. Seorang anak kecil bukanlah seorang yang diperintahkan untuk menjalankan kewajiban karena dia belum balik maka dia tidak diperintahkan wa innama ajruhu tafaddulun Allah ta'ala lalu dari mana kok dia mendapat pahala dia tidak punya niat dia hanya dibawa oleh orang tuanya misalnya pahala tersebut kata beliau adalah merupakan anugerah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya tafaddulun mujarradun alaih jadi semata-mata anugerah yang Allah berikan padanya, Meskipun dia tidak punya niat. Kama yatafaddalu 'alal mayyit ba'da mautihi wala niyyata lahu wala 'amal. Sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah kepada seorang yang telah meninggal setelah kematiannya padahal tidak ada niat namanya sudah mati tidak ada niat dan tidak ada amalan bi ayyajurahu bi du'a ibnihi lahu ba'dahu namun dia tetap mendapatkan keutamaan anugerah dari Allah ketika anaknya mendoakan kebaikan untuk orang tuanya anaknya mendoakan kebaikan untuk orang tuanya orang tuanya sudah mati orang tuanya sudah tidak ada niat tidak ada amalan soleh Lalu mengapa dia masih mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Karena amalan saleh yang dilakukan anaknya. Wa waladin salihin yad'u lahu, yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Padahal dia telah mati. Nah ini kata beliau. Wa bima ya'maluhu ghairuhu anhu min hajjin aw siyamin aw sadaqatin Maka doa seorang anak kepada orang tuanya dan apa yang dilakukan oleh seorang anak yang saleh dari amalan saleh, apakah itu haji, puasa, sedekah, maka orang tua ini yang telah meninggal ini, yang sudah tidak ada lagi niat untuk melakukan amalan saleh dia sudah meninggal, namun dia tetap mendapatkan keutamaan dari apa yang dilakukan oleh anaknya dari amalan saleh wala farqa maka tidak ada perbedaan sebagaimana anak kecil yang dididik oleh orang tuanya yang diarahkan oleh orang tuanya untuk melakukan satu ibadah meskipun tidak ada niat dia tetap mendapatkan bagian dari keutamaan ya disebabkan karena itu adalah keutamaan yang Allah berikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada anak tersebut ketika dia melakukan satu ibadah meskipun tidak ada niat baginya. Wa yaf'alullahu ma yasha dan Allah Subhanahu wa taala bertindak sesuai dengan kehendaknya. Wa idza sabiyu qad rufi'a anhu al-qalamu fala jazaa 'alaihi fi saydin in qatalah fil haram atau fi ihramih. Nah, ketika seorang anak kecil yang belum mencapai usia balik ini terangkat pena. Jadi belum ada catatan uh, dosa ketika dia melanggar. Rufi al-qalam masih terangkat pena. Karena dia bukan seorang yang balik. Sehingga belum mukallaf. Belum diberikan beban seperti yang diberikan pada orang telah mencapai usia balik. Sehingga tidak ada balasan bagi anak tersebut ketika dia melakukan pelanggaran. Misalnya dia membunuh buruan yang ada di tanah haram. Itu kan termasuk pelanggaran. La taqtulus sayda wa antum hurum. Jangan kalian membunuh hewan buruan sementara kalian sedang berihram. Nah, ketika dia sedang ihram lalu dia membunuh misalnya, maka tidak ada balasan apapun. Anak kecil wala fi halqi ra'sihi bihi dan tidak ada pula dosa baginya atau pelanggaran atau kewajiban membayar dam ketika rambutnya dicukur karena ada sesuatu dari adzan dari sesuatu yang mengganggunya, menyakitinya. Wala an wala Demikian pula ketika dia tidak menyembelih karena melakukan haji tamattu' Dia tidak menyembeli juga tidak ada masalah. Ya. Sebagaimana kita ketahui seorang apabila melakukan haji tamattu' maka di antara kewajibannya adalah menyembeli hadyu. Kalau dia tidak punya sembelihan hadyu, maka dia boleh bergantinya dengan apa? Berpuasa 10 hari. 3 hari di masa haji, dan tujuh hari ketika kembali kampung halamannya. Masa anak kecil seperti ini disuruh puasa? Tidak ada kewajiban. Nah, sehingga kalau dia tidak membayar hadyu, tidak masalah. Atau ketika dia muhsar, tidak mampu menyempurnakan hajinya karena ada sesuatu yang menghalangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi." Apabila seorang terhalangi untuk menyempurnakan ihramnya, hajinya atau umrahnya, akhirnya dia tidak bisa sempurna, terhalang karena sesuatu, maka dia wajib membayar dam, menyembelih di tempat di mana dia terhalangi lalu dibagikan kepada fukara. Nah, anak kecil ketika terhalang, ya tidak ada tidak ada kewajiban apapun baginya, kata beliau. Li'annahu ghairu mukhatabin bi syai'in min dhalik. Karena memang anak kecil ini tidak dikenakan beban untuk menjalankan syariat. Namanya anak kecil belum balik. Ya. Walau lazimahu hajjun la lazimahu ayu awwidha minhu siyam wa fil mut'ah wa halqir ra'si wa Kalau seandainya wajib bagi anak tersebut membayar had hadyu, menyembelih dam, eh berarti dia juga harus melakukan gantinya ketika dia tidak menyembelih. Berarti dia harus berpuasa anak ini. Tiga hari di masa haji, tujuh hari ketika balik. Dan tentu tidak diwajibkan wahum la yaquluna hadza dan mereka tidak mengatakan demikian bahwa anak itu harus berpuasa ketika tidak menyembelih hadyu maka dia harus berpuasa tidak ada seorang pun dari ulama mengatakan demikian wala yafsudu hajjuhu bi syai'in mimma dzakarna dan tidak rusak haji anak tersebut karena melakukan sesuatu pelanggaran dari apa yang telah kita sebutkan innama huwa ma amila au umila bihi ujira wa ma lam ya'mal fala ithma alaih namun dia hanya mengamalkan dan apa yang diamalkan untuknya dia mendapatkan pahala adapun yang dia tidak mengamalkan maka tidak ada dosa baginya tidak ada dosa baginya وقد كان الصبيان يحضرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صحت بذلك dan anak-anak kecil mereka hadir salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak riwayat menjelaskan tentang hal tersebut. Kasalatihi bi Umama bintu Abi Waqqas wa hudur Ibn Abbas ma'ahu as-salah. Naam, Umama bintu Abi Al-As. Seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa Umamah bintu Zainab. Beliau menggendong Umamah. Beliau ruku masih menggendongnya. Ketika berdiri masih menggendongnya. Pada saat beliau hendak sujud baru beliau meletakkan Umamah. Artinya beliau membawa Umamah ke masjid. Demikian pula hadirnya Ibnu Abbas dalam salat menunjukkan bahwa anak kecil hadir. Ibnu Abbas masih kecil ketika itu. Wa sama'ihi buka as-sabi fi shalah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mendengarkan tangisan anak kecil dalam salat dan yang lainnya. Wa yujzi at-ta'if bihi tawafuhu an nafsihi li'annahu ta'ifun wa hamil. Dan sah seorang yang melakukan tawaf sambil membawa anak kecil, maka tawafnya yang dia lakukan sah dan ketika dia membawa anak tersebut maka tawaf anak itu pun hukumnya sah karena dia melakukan tawaf dan sekaligus dia membawa anak kecil fahuma amalani mutaghayyiran likulli wahidin minhuma hukmun kama huwa ta'ifun wa rakibun wala farq nah maka ini adalah amalan yang berbeda setiap dari amalan tersebut ada hukum tersendiri. Sehingga ketika dia tawaf, hukum tawafnya sah, dia membawa anak kecil, maka anak kecil ini pun mendapatkan pahala dari perbuatan orang tuanya yang membawanya. Ini ma'asyiral ikhwan hukum seputar anak kecil ketika dibawa untuk menunaikan ibadah haji. Al-Allamah Saleh Al-Fauzan rahimahullah taala, hafizahullah taala beliau menyebutkan bahwa as-sabi anak kecil yang dibawa untuk menunaikan ibadah haji ada dua macam, ada dua keadaan. Yang pertama sabi mumayyiz. Sabiyun mumayyiz. Yaitu anak kecil yang dia sudah memahami apa yang disampaikan kepadanya. Misalnya usia 7 tahun atau 8 tahun 9 tahun. Biasanya ini usia seorang anak telah faham apa yang disampaikan kepadanya. Maka disampaikan, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Nah, anak ini yang telah mumayyiz, yang paham ketika disampaikan kepadanya tentang hukum-hukum haji, kata beliau, فَهَذَا يُحْرِمُ عَنْ نَفْسِهِ maka dia menunaikan ihram sendiri. Wa yuaddi ma yastati' minal manasik binafsihi dan dia melakukan apa yang dia mampu dari amalan manasik. Dia sendiri yang melakukannya. Ya. Jadi dia niat sendiri kemudian dia tawaf sendiri kalau dia mampu sa'i sendiri apa yang dia mampu lakukan sendiri maka dia sendiri yang melakukannya wa ma ya'jizu anhu karamil jamarat naba anhu walihu dan apa yang dia tidak mampu lakukan seperti melontar jamarah seperti melontar jamarah maka digantikan kedudukannya oleh walinya wat tawaf was sa'i yuhmalu fihima apabila dia tidak mampu tawaf sendiri sa'i sendiri maka dia dibawa digendong oleh walinya. Yang kedua, keadaan yang kedua, sabiyun ghairu mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz. Anak lima tahun, empat tahun, tiga tahun, dan seterusnya. Yang belum paham. Disampaikan banyak hukum-hukum tentang haji, dia pun nggak paham. Maka anak yang seperti ini kata beliau fa innahu yanwi anhu waliyuhu maka diniatkan oleh walinya nah diniatkan oleh walinya nah sebagian para ulama mengatakan seperti Ibn Hazm yang telah kita sebutkan tadi tidak ada niat tidak jadi masalah karena seseorang cukup niat untuk dirinya ya tidak ada dua niat untuk dia dan anaknya. Satu niat. Sehingga meskipun tanpa niat tidak jadi masalah. Wa yujannibuhu mahdhurat al-ihram. Lalu dia menjauhkan anak tersebut dari hal-hal yang terlarang. Bagi seorang yang melakukan ihram, wa yuhdiruhu fi Arafah, Muzdalifah, wa Mina, wa yatufu bihi wa yas'a bihi mahmulan. Lalu dia hadirkan anak tersebut ketika di Arafah, ketika di Muzdalifah atau ketika di Mina, lalu dia membawanya ketika tawaf, ketika sa'i. Karena anak tersebut tidak mampu melakukan sendiri. Jadi intinya bahwa anak kecil yang dibawa untuk menunaikan ibadah haji atau umrah apa yang mampu dilakukan anak tersebut maka dia melakukan. Dia sendiri yang melakukannya. Adapun yang dia tidak mampu melakukannya maka diganti oleh walinya atau dibantu dengan cara di dipikul, digendong selama menunaikan ibadah tersebut. Tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah. Maka ini berkenan tentang hukum haji bagi seorang anak kecil. Haji dan umrah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa seorang anak kecil yang belum mencapai usia balik dia diberi pahala dengan amalan ketaatan yang dia lakukan dia mendapatkan pahala dan ditulis baginya itu sebagai kebaikan adapun perbuatan dosa yang dia lakukan tidak tertulis sebagai kejahatan jadi tuktabu lahu hasanat wala tuktabu lahu sayyiat dituliskan kebaikan untuknya ketika dia beramal saleh, dia berbakti kepada orang tuanya, dia sholat dia puasa, dia dia mendapatkan pahala. Tapi kejahatan yang dia lakukan selama belum mencapai usia balik maka tidak dianggap sebagai satu perbuatan dosa. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang yang mengarahkan dan yang membimbing seorang anak untuk melakukan suatu ibadah, dia pun mendapatkan bahagian dari kebaikan. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada ibunya, walaki ajrun. Engkau pun mendapatkan pahala, karena engkau yang mengarahkannya, engkau yang uh, membimbingnya, dan seterusnya maka orang tua yang mengarahkan anaknya untuk melakukan ibadah apa itu salat atau dia mengarahkan anaknya untuk melakukan amalan yang lain termasuk haji atau umrah maka walinya mendapatkan bagian dari pahala tersebut dan diantara faedah dari hadis ini disyariatkannya menambah jawaban dari sebuah pertanyaan yang disampaikan apabila tambahan jawaban tersebut diperlukan dan memberi faedah. Maka seorang menambah jawaban yang ditanya satu pertanyaan lalu dia menjawab dengan dua jawaban. Misalnya, ini boleh. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dan yang lainnya. Wanita ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya tentang permasalahan apakah sah haji dari anak kecil ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya, sah hajinya." Dia dapat pahala. Lalu beliau menambah jawaban, "Walaki ajrun." Kamu pun mendapat bagian dari ajar, pahala. Sama halnya seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang tentang hukum berwudu, dengan air laut. Apa hukumnya? Seorang nelayan di tengah lautan sementara dia membawa air tawar sedikit. Kalau dia gunakan untuk berwudu, maka air tawar tersebut habis yang menyebabkan dia kehausan. Apakah diperbolehkan berwudu dengan air laut? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." air laut itu suci dan menyucikan. Artinya boleh. Pakai berwudu silahkan. Lalu beliau menambah jawaban. Bahkan bangkai dari hewan laut itu hukumnya halal. Bangkainya halal. Menunjukkan kesucian air laut tersebut. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Pertanyaannya sedikit, tapi penjabaran jawaban itu banyak sekali kesana kemari. Karena beliau merasa penting untuk dijelaskan secara detail dan segala hal yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut beliau terangkan. Seperti yang kita ketahui dalam Majmu'ul Fatawa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ringkas. Kadang-kadang ditanyakan satu pertanyaan akan tapi Ibn Taimiyah rahimahullah menjawab dengan detail dan rinci. Dan di antara faedah dari hadis ini bahwa bagi seorang yang jahil tidak mengetahui satu hukum selayaknya bertanya kepada para ulama, orang berilmu. Dan ini menunjukkan semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika mereka mengetahui di hadapan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesempatan kesempatan untuk bertanya. Maka ini dimanfaatkan oleh uh, wanita tersebut untuk mempertanyakan tentang status haji yang dilakukan oleh anaknya ketika dia membawanya. Maka ini penting, ada permasalahan yang kita tidak mengetahui hukumnya, tanyakan kepada ahlul ilm. Pada para ulama. Dan di antara faedah hadis ini bahwa suara wanita bukan aurat. Oleh karena itu dalam banyak riwayat terkadang Nabi saw alaihi wasallam berdialog dengan dengan wanita. Karena suara wanita bukan aurat. Akan tetapi suara wanita itu fitnah bagi seorang yang tidak mampu uh, menahannya. Ya. Jangan sampai kemudian seorang bermudah-mudahan. Ya wanita kan suaranya bukan aurat, gak apa-apa, teleponan dengan perempuan. Buktinya hadis ini, hadis ini, hadis ini. Rasulullah dialog dengan wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu siapa? Itu Rasulullah, kamu siapa? Hah? Kamu orang soleh. Kamu orang yang bisa menahan. Jadi betul suara wanita bukan aurat, tapi jangan bermudah-mudahan. Karena suara wanita itu adalah fitnah. Nah, apalagi kalau sampai wanita itu sengaja melemah lembutkan suaranya, mendayu-dayu, maka ini haram. Tidak diperbolehkan diperdengarkan kepada yang bukan mahram. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Ya nisa'an nabi ini ittaqaitunna fala takhda'na bil qaul." وإيت مع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا Wahai istri-istri Nabi Apabila kalian bertakwa kepada Allah Maka jangan kalian melemah lembutkan suara kalian Ini istri Rasulullah SAW Apa yang ditujukan pada istri Nabi Maka itu pula yang ditujukan kepada kaum mukminat Bahkan kaum mukminat selain dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih berhak untuk mengamalkannya. Lebih berhak untuk mengamalkannya. Sering terjadi fitnah karena suara wanita. Iya kan? Berapa banyak kaum lelaki terfitnah? Ya. Hanya karena mendengarkan suara. Meskipun kadang-kadang aslinya tidak sesuai dengan suaranya. Suaranya Masya Allah seperti suara anak 17 tahun. Ketika melihat aslinya udah 60 tahun. Misalnya. Ya. Dan ini terjadi. Ya. Terjadi. Ya. Terjadi obrolan. Kalau dulu itu ada ada sekelompok orang suka yang gak punya kerjaan nih. Kerjanya di rumah ngobrol. Ya. pakai uh, apa itu kabel brick-brick ini kenalan dengan fulana, fulana dengan fulan, terjadi obrolan udara. Nah, mau kopi darat. Nah, ini disebutkan ketemu tempat fulan-fulan. Ketika terjadi pertemuan yang pertama dan terakhir. Pertama, terakhir. Kapok dia. Artinya apa? Suara wanita fitnah. Suara wanita fitnah ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala ar-rijali minan nisa aku tidak meninggalkan setelahku satu fitnah yang lebih memudaratkan dari wanita Ma'asyiral muslimin rahimakumullah eh, bil munasabah eh, sebagai tanbih bahwa ahlu Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah lebih berhak untuk mengamalkan hadis-hadis tentang bahayanya fitnah wanita ini tidak bermudah-mudahan dalam uh, melakukan hubungan dengan para wanita. Tidak bermudah-mudahan dalam berinteraksi dengan wanita kecuali dalam perkara-perkara yang memang dibutuhkan, diperlukan atau darurah atau darurah dengan berusaha menjaga diri dari fitnah. Menjaga diri dari fitnah. Masing-masing harus menjaga diri. Baik dari kaum lelaki Demikian pula kaum wanita. Nah, kaum lelaki jaga diri. Jangan bermudah-mudahan. Ya. Bermudah-mudahan tampil di hadapan wanita. Sehingga menimbulkan fitnah. Sekarang ini tidak jarang fitnah itu terjadi. Apalagi sebagian yang mereka dianggap sebagai dai-dai televisi. Ya, yang bangga menampakkan dirinya di hadapan layar televisi. Dan biasanya sebelum nongol di layar televisi ada ada make upnya dulu kan. Ya. Sebagian mengatakan itu mesti itu, pasti ada. Di dia di salon dulu, di make up dulu supaya wajahnya itu tidak apa? tidak nampak berminyak sehingga menghasilkan gambar yang wah gitu ya. sehingga ustadz yang jelek pun bisa jadi jadi ganteng nih kalau tampil, tampil di layar televisi akhirnya menimbulkan fitnah ya. komentar dari para akhwat para wanita Masya Allah Ustadz Fulan ganteng sekali nah, saya baru tahu kalau Ustadz Fulan ini ternyata masih muda ganteng sekali ini Ustadz Fulan Subhanallah. Ittaqullah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk di antara hal yang sangat berbahaya yang menimpa orang-orang yang mereka menyangka berjalan di atas al-haq namun pada hakikatnya mereka menyimpang dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Saya kira sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu taala a'lamu bis Bolehkah mendoakan mbah yang dulunya jarang sholat atau hampir tidak pernah tapi dia masih mengaku Islam doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya Apakah ucapan sallallahu alaihi wasallam hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja atau tidak? Ini yang dilakukan oleh para ulama meskipun uh, bersalat kepada kepada selain Rasulullah uh, asal hukumnya diperbolehkan. Allahumma salli ala fulan misalnya. Ya Allah beri salawat kepada si fulan itu diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan" tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim dan doakan mereka karena salat itu doa akan tapi kalau disebutkan secara mutlak maka tidak ditujukan kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adanya perintah khusus Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima maka ketika disebut tidak sepantasnya seorang menyebut yang lain, misalnya Imam Syafi'i sallallahu alaihi wasallam tidak. Khusus hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala al-bisawab sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.